Surat Taubah diawali dari ayat 34 hingga ayat ke-59. Ayat 34 hingga ayat 59. Surah ke-9 surah Taubah untuk hari Jumat. Baik Ibu dan Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah pagi ini kita bisa bersama kembali. Dan untuk mengawali ta'lim kita pagi ini, kami buka dengan membaca suratul Fatihah.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 Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alina min hazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika badan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmat. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين يا علم الغيوب فلا يفوته شيء من علمه ولا يعوده تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم Baik Ibu dan Bapak untuk hari Rabu dan Kamis seperti biasa indeks Quran kita eh, kita masih membahas tentang ilmu dan cabang-cabangnya. Kita masuki uh, ayat ke 13 ya. Ini ayat 13 surah ke ya, maksud saya surah ke-13 ayat ke-29. Baik, masih tentang ilmu ya. Kita cari surah ke-13 surah ke-13 ayatnya ke-29 surah ke-13, ini 12, 13 ayatnya ke ayat 29. Ada ayat ke-13, ayat ke-16 tapi nggak begitu berkenan ya ini hanya ah, surah ke-13 surah Ar-Ra'd Ar ya ayatnya ayat ke-29 sudah ketemu ibu dan bapak yang memiliki Quran yang sama dengan kami, terjemah perkata atau Quran berwarna ada di halaman 252. Nah ini ada ya. Selalu di, di, diperumpama, diumpamakan orang yang punya ilmu itu bisa melihat dan mendengar ya. Yang nggak punya ilmu itu sama sudah buta, tuli pula. Sudah nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar ya. Iya ilmunya nggak masuk kan gitu itu ibarat orang yang tidak beriman, ibarat orang yang tidak memiliki ilmu. Ada ya? Di surah ke-13 Ar-Ra'd ar ayat ke-19. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن كمن تدهب كمن هو أعمى إنما يتذكر يتذكر ulul gitu. U-nya jadi pendek ya. Kenapa tuh jadi pendek? Uh, ada wawunya. Wawu itu menandakan bahwa baris uh, hamzah atau baris alif itu domah. Nah tahu dah doma. Ya kalau ini kan kebetulan Qurannya Quran gondrong ya bersakal. Tapi nanti kalau kitab gundul, nah itu kitab kuning, itu kan nggak ada sakalnya. Nah dengan adanya wau kita tak tahu bahwa alif itu barisnya domah gitu atau hamzah hamzah ya sebetulnya gitu. Itu jadi bukan waw itu bukan sebagai waw pemanjang tapi membuktikan bahwa alif itu barisnya domah, hamzah itu barisnya domah ini, u-nya itu ya. Innama yadazak yadhakkaru ulul albab. Ini. Afa may ya'lam. Apakah orang yang mengetahui, orang yang punya ilmu, annama bahwasanya unzila diturunkan ilaika kepada kamu mir rabbik dari Tuhan kamu, dari Tuhanmu. Mir rabbik kayaknya kamu, dari Tuhanmu. al haqq adalah benar, kebenaran Kaman seperti orang huwa dia a'ma yang buta. Innama sungguh hanyalah ya tazakkaru mengambil pelajaran ulul albab yang punya akal, yang berakal. Seringkali kami sampaikan bahwa Islam ini agama orang yang berakal. Yaitu tidak pila, tidak punya agama kalau dia tidak punya akal, yaitu ya. Nah, jadi selalu bisa masuk eh, logika bisa di, dimengerti oleh akal. Nah ini. Maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Tuhan Tuhan kepadamu, Rob Robmu ya, ya, kepadamu adalah kebenaran, sama dengan orang yang buta. Hanya orang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran ini, yaitu orang-orang yang memenuhi Allah dan tidak melanggar perjanjian dan orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan. Anis nah, Dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Ini ya. Jadi hanya orang-orang yang beriman yang mengetahui uh, kebenaran. Kemudian tentang ilmu ini ada juga di surah uh, dua surah ke uh, ya ke surah ke-13 ayat 16. Ini ayat 16 ya. Nah ini. Ada ya ayat ke-16. Ini penyamaan. Kemarin kan sudah dibahas ya. Surah 16 ini. A'udhu billahi minasy rajim. Qul man rabbus samawati wal ard. Qulillah قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار Ini katakanlah wahai Muhammad, siapakah Tuhan langit dan bumi? Katakanlah jawabannya tentu adalah Allah. Katakanlah, Pantaskah kamu mengambil pelindung-pelindung selain Allah? Kamu minta tolong kepada selain Allah. Padahal mereka tidak kuasa. Patung-patung itu tidak kuasa berbuat apa-apa. Jangankan untuk menolong. Untuk dirinya aja nggak bisa. Jalan aja nggak bisa. Orang adanya aja dibuat patung itu. Nah ini. Padahal mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak madarat bagi dirinya sendiri. Bagi dirinya <laughs> ya sudah nggak bisa. Katakanlah Samakah orang yang buta dengan orang yang melihat? Atau samakah yang gelap dengan yang terang? Apakah mereka menjanjikan menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka? Katakanlah Allah adalah pencipta segala sesuatu dan dialah Tuhan yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Ini ya bukti tentang ilmu tentang kebenaran. Jadi orang yang tidak tidak beriman sama seperti orang yang tidak berilmu. Dalam arti tidak memiliki, memiliki kebenaran. Sama saja seperti orang yang melihat tapi tidak bisa melihat. Mendengar tapi tidak bisa mendengar karena tidak ada topik dan hidayah. Kemudian tentang keutamaan ilmu dan orang-orang yang berilmu ada di surah ke-29. Surah ke-29 nih ya. Ini menarik sekali. Jadi pinter kok ibu dan bapak karena tahu langsung e, sumbernya tanpa e, dari orang katanya. Itu ya. Surah ke-29 ayat 43. Nah, ibu nggak usah lihat indeks juga langsung buka halaman 401. 401 Quran terjemah perkata atau ter, e, Quran berwarna. Jadi dua ya, ada yang berwarna. Ya. Quran berwarna itu Quran yang ada tajwidnya untuk pemula. Jadi dengan Quran berwarna ini insya Allah orang akan bisa mudah membaca. Karena ada ketentuan-ketentuan ada warna hijau, warna kuning. Nah, itu semua ketentuan ada ada ada aturan mainnya. Sedangkan berwarna, eh, Quran terjemah perkata tidak berwarna. Hanya setiap kata memiliki makna. Terjemah lafziah per ya. Nah ini. Sudah ada ya? Halaman 401 surah ke-29 Al-Ankabut ayat ke-43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini ya, ayat 43. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون وتلك dan dan atau ini atau itu petunjuk ya kata petunjuk jauh zalika tilka untuk muannas watilka dan ini atau itu al amsal kenapa kullu kullu jamin muannas karena setiap yang jama itu muannas al amsal merupakan perumpamaan-perumpamaan nadribuha yang kami membuatnya linnas untuk manusia wama dan tidak dapat yaqiluha memahaminya illal alimun kecuali orang-orang yang berilmu. Tuh. Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia dan tidak ada yang akan memahami perumpamaan-perumpamaan Allah semuanya itu kecuali mereka yang memiliki ilmu. Itu. Dan dari dari ini ini baru nyambung nanti kalau dari sebelumnya. Nah, perumpamaan orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba. <laughs> Allahu Akbar. Quran itu bahasanya indah ya. Selalu dengan perumpamaan-perumpamaan. Itu. Hanya orang yang punya akal, punya otak bisa memahami. Kalau enggak kan enggak ngerti nih. Ayat 41-nya misalnya. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah. Dia mencari perlindungan kepada selain Allah. Ini adalah seperti laba-laba. Laba-laba tahu ya? Yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba. Sekiranya mereka mengetahui, iya rumah laba-laba gitu kan. Dia minta perlindungan selain pada Allah gitu. Sama seperti orang-orang yang mengambil perlindungan ini sama seperti laba-laba yang membuat rumah. Gitu ya. Bisa dibayangkan garis-garis itu laba-laba itu kan. Sungguh Allah mengetahui apa saja yang mereka sembah selain dia. Dan dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan perumpamaan ini kami buat untuk manusia. Itu. Jadi orang yang mencari perlindungan kepada selain Allah sama seperti laba-laba membuat rumahnya. Sebentar aja hancur, rusak gitu kan. Nah ini. Dan perumpamaan itu tidak akan paham kecuali orang-orang yang memiliki ilmu. Waduh, Masya Allah ya. Itu. Hmm, ini banyak sekali perumpamaan-perumpamaan. Itu. Nah, kemudian ada di surah ke 35 ya, surah 35 ini Nah, nanti e, menyambung kalau ibu dan bapak memiliki buku Asbabun Nuzul ya. Asbabun Nuzul itu sebab-sebab turun. Kalau untuk hadis Asbabul Wurud. Di, di sana dijelaskan, oh Asbabun Nuzul ayat ini ini, surat ini ini gitu. E, tiap surat e, ada beberapa yang memiliki Asbabun Nuzul, ada yang tidak. Asbabun Nuzul ini Kenapa ayat itu turun gitu kan. Di surah ke-35, nah ini surah ke-35 surah Fatir ya, Fatir. Ayat ke-19. Hmm, masih tentang ilmu ya. Ini tuh, sudah ketemu? Ada di halaman 437. Surah ke-35. Nih أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما ya ini dari sini satu ayat sedikit sekali وما يستوي الأعمى والبصير وما dan tidak yastawi tidak sama al-a'ma orang yang buta wal basir dan orang yang melihat ini masih ya tidak sama orang yang punya ilmu sama nggak punya ilmu bayangin aja hidupnya kan nggak jelas nggak ada tuntunan, nggak tahu. Ilmu itu kan pengetahuan intinya. Bagaimana orang dikasih komputer, laptop atau notebook yang mahal atau apa saja, sementara dia tidak bisa mengoperasikannya, gitu kan? Eh, atau dia di, dikasih kendaraan tapi dia nggak bisa pakai, gitu. Apa saja atau ya apapun orang dikasih kompor gas gitu kan karena nggak bisa ya ini jadi semuanya dengan ilmu kan ilmu pengetahuan itu jadi orang yang tidak memiliki ilmu itu sama seperti orang yang buta orang buta dan tidak tidak bisa melihat bayangin aja nggak bisa dengar kalau saudara-saudara kita yang tunan netra kan masih bisa melihat masih mending bahkan mereka memiliki kelebihan ya kalau menghafal Quran tuh mereka lebih cepat dibanding dengan kita gitu ya nah, itu Gitu ya. Uh, di ayat berikutnya, wala zulumat walan nur dan tidak yang gelap dan tidak yang terang. Iyalah yang punya ilmu itu sama seperti perbeda dengan yang tidak punya ilmu sama seperti perbedaan orang yang tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar gitu kan. Perbedaannya seperti yang gelap dengan yang terang. Walazilu wal harur dan tidak yang teduh dengan dengan yang panas kan berbeda gitu ya. Wa ma yastawil ahya walal amwat. Dan tidak sama orang-orang yang hidup dengan orang-orang yang mati. Uh, kita ngeri tuh. Ngerinya apa? Kalau kita wafat meninggal, ya sudah kan. Memang uh, sudah berakhir kehidupan. Tinggal nanti dipinta pertanggungjawaban apa yang kita kerjakan di dunia ini. Tapi yang yang ironis, yang yang lebih hati-hati, yang lebih takut lagi, kalau kita masih hidup tapi hati kita sudah mati. Ada kan banyak kan gitu. Ya, mati dengan kebenaran, tidak masuk ilmunya. Orangnya hidup, tapi seperti orang yang mati karena dia tidak tahu tuntunan, tidak tahu ilmu, tidak tahu apa yang harus dia kerjakan, tidak berguna Jangankan bagi masyarakat dan sekitarnya, bagi dirinya aja sudah tidak berguna. Karena dia tidak tahu apa yang harus dikerjakan dalam hidupnya. Waktunya hanya habis dengan hura-hura dan tidak jelas. Nah ini, ya. tidak sama. Wa ma'ya stabil ahya wal amwat. Dan tidaklah sama orang-orang yang hidup dengan orang-orang yang mati. Iyalah. Tapi itu perumpamaan orang yang punya ilmu dengan yang tidak punya ilmu. Itu ya Allah Ini Quran itu penuh dengan perumpamaan bahasanya indah, syairnya tinggi ya dan penuh ilmu. Kemudian masih di surah ke-35 ayat 28. Ayat 28. Nah ini. Ya, ada ya sudah ketemu masih di halaman yang sama 437. Ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi wa nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Nih, innama sering ya kita. Masya Allah ini ternyata ada di sini tuh Kita tahu kalau lagi e, mau ceramah mau apa kan ada di kumpulan-kumpulan khutbah, kumpulan-kumpulan ceramah. Tapi kadang-kadang kita nggak ngeh adanya di mana. Nah, ini. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Wa minan nas dan di antara annas manusia wadawabi dan binatang melata wal an'am dan binatang ternak. Mukhtalifun. Bermacam-macam alwanuhu warnanya. Iya kan? Warnanya, rasanya. Pernahkah kita ber, berpikir bagaimana sapi, kerbau, kambing makannya sama rumput kok keluarnya berbeda-beda, rasanya berbeda-beda? Atau pernahkah berpikir ada sebidang tanah 100 meter katakanlah. Di situ ditanam ada pisang, pohon pisang, pohon durian, pohon mangga, pohon pohon lainnya. Itu. Di mana rasanya mereka ber, berbeda-beda. Apakah pernah tertukar rasa durian dengan rasa pisang? Allahu Akbar. Padahal tumbuhnya di tanah yang sama. Airnya sama, semuanya sama. Allahu Akbar. Kalau tidak ada yang menciptakan kan nggak mungkin. Atau jangan jauh-jauh. Silahkan bercermin dengan muka ini. E, berapa besar lebarnya muka. Tapi setiap orang berbeda. Hidungnya sama. Bibirnya sama. Matanya, alisnya. Tapi kok kita bisa membedakan ini si A, ini si B, ini si, C. Itu insya Allah ya. Kekuasaan Allah. Kalau itu karya bukan bukan karya Allah, pasti sama kayak di pabrik-pabrik kan, membuat produksi sama gitu. Inilah kuasa Allah. Allah Akbar. Tapi mereka tidak berpikir karena mereka tidak menggunakan ilmunya. Gitu ya. Dan saya seringkali berpikir ternyata manusia itu sama ya. Dalam artian coba aja lihat dari mulai orang yang tinggi, yang maaf yang kecil, yang pendek gitu ya. Yang pendek sekali, yang gemuk, yang kurus. Ya, coba lihat apakah kepalanya beda? Kepalanya sama seperti itu. Enggak ada yang badannya besar, kepalanya lebih besar gitu ya. Hmm. Orangnya lebih kurus, kepalanya lebih kecil. Sama Allah Akbar. Masya Allah, kuasa Allah ya. Hanya nanti tinggal e, perbandingannya aja. Itu ya. E, tapi intinya sama seperti itu. Kuasa Allah, Allah Akbar. Nah ini. Itu. Ya, yang demikian itu diingatkan innama yasyallahu min ibadihil ulama. Innama sesungguhnya hanyalah ya yahsyallah yang takut kepada Allah. Takut itu bukan takut menjauh ya. Takut kalau takut dengan serigala kita menjauh kan. Takut diterkam. Tapi takut dengan Allah adalah menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Takut kepada Allah adalah dengan takarub ilallah. Berhalawat, ber, bermesraan dengan Allah. Dengan sholat banyak, doa, salat malam, qiyamul lail, banyak pikir, banyak info dan segalanya. Pokoknya menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Takut bukan berarti menjauh tapi mendekat. Inilah dengan Allah, takut dengan Allah. Diingatkan di sini, innama shallallahu min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu min di antara kalian ibadi dari hamba-hambanya, dari hamba-hamba Allah hanyalah al-ulama, para ulama. Ulama di sini bermakna juga orang yang memiliki ilmu agama atau ilmu pengetahuan ilmunya Allah gitu ya, yang memiliki ilmu. Innallaha sesungguhnya Allah azizun maha perkasa, ghafurun maha pengampun. Tuh. Dan demikian pula di antara manusia. Nah itu ya. Nah ini di ayat ke-28-nya. Dan demikian pula di antara manusia makhluk bergerak dan bernyawa dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Ulama di sini berarti orang-orang yang mengetahui ilmu, kebesaran dan kekuasaan Allah. Ilmu-ilmunya Allah yang syafil. Itu. Tapi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kita diberi ilmu itu cuma sedikit saja. Ibarat setetes air di lautan yang luas apabila seandainya kita mau menuliskan ilmu-ilmu Allah, Allah Akbar. Tintanya laut, laut apa? Uh, lautan yang luas, kemudian sebagai kolamnya penaknya adalah pohon-pohon untuk menuliskan kekuasaan Allah tidak akan bisa mencukupi betapa besar kekuasaan Allah ini. Kemudian ada di surah ke-35 ayat 28 ada juga di ayat ke-39. Nih, ya. Ayat 39 masih tentang ilmu. Nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ja'ala lakum huwallazi ja'alakum bukan ja'alakum ya. Huwallazi ja'alakum khalaifa fil ard. Faman kafara fa 'alaihi kufruh. ولا يزيد ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا هو الذي جعل لكم خلائف في الأرض هو الذي dia dialah Allah yang ja'alakum menjadikan kalian khulaifa khalifah-khalifah fil ardi muka bumi. Fama kafara maka barang siapa yang kafir fa'alaihi maka atasnya kufruhu kekafirannya. Wala yazidul kafirin dan Allah tidak akan menambah al-kafirin orang-orang yang kafir kufruhum kekafiran mereka inda rabbihim di sisi Tuhan mereka illa maqta kecuali kemurkaan Allah. Wala yazidul kafirin dan tidak menambah al-kafir orang-orang yang kafir kufruhum kekafiran mereka illa khasara kecuali kerugian ini itu ya itu itu tentang kafir ya tentang ilmu ada di surah ke-39 ini ya itu tentang kafir ada orang yang kafir kan orang yang tidak memiliki ilmu atau sama seperti orang yang tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar. Itu orang-orang kafir itu sama ya, seperti itu bayangannya. Di surah ke-39 ayat 9. Ada, sudah ketemu halaman 459 surah Az-Zumar. Ada ya? Surah ke-39 ayat ke-9. Nah ini, ada. A'udzu billahi أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يهذر الآخرة ويرجو, ويرجو رحمة, رحمة ربه قل هل يستوي الذي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب ya amanha ha, amman huwa qanit. Apakah orang apakah orang yang huwa dia qanitun qanit taat beribadah? Ana al-lail pada waktu malam. Sajidan mereka bersujud. Wa qa'iman dan berdiri. Yahdaru, yahdarul akhirah. Ia takut akan akhirat, akan siksa-siksa di akhirat nanti. Wa yarjuna dan dia berharap rahmat Rabbih rahmat dari Robnya, dari Tuhannya. Kul hal yastawil ladina ya'lamun. Katakanlah apakah sama alladina orang-orang yang ya'lamuna mereka mengetahui. Walladina dan orang-orang yang la ya'lamun tidak mengetahui. Apakah sama orang yang punya ilmu dengan yang tidak punya ilmu? Apakah sama orang yang punya uh, pengetahuan dengan yang tidak punya pengetahuan? Loh. Innama sesungguhnya hanyalah yatazakkaru. Mengambil pelajaran itu adalah ulul albab. Orang yang memiliki akal sehat. Iyalah. Kalau akalnya tidak sehat kan tidak tidak mengambil pelajaran. Itu ya. Hmm. Ini ya. Di ayat ke-9. Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung itu ya ayat 9 ini uh, ayat ke uh, eh, 9. Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri? Kenapa? Karena takut kepada azab di, akhirat dan berharap ya mengharapkan rahmat Tuhannya. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Nih, ya. Ini menarik sekali kan? Surah ke-39 ini tak tanda ini. Surah ke-39 ayat 9. Ini ya. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidaw wa qa'ima. Sajidaw wa qa'ima ya'zarul akhirata wa yarju rahmat rabbih. Kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Innama yatazakkaru ulul albab. Ini aman apakah dia huwa dia qanitun orang-orang yang taat beribadah. Ana al-lail pada waktu malam sajidan bersujud wa iman dan berdiri. Qiyamul lail ya, salat malam tahajud. Bersujud Yahdar, kenapa melakukan seperti itu? Yahdarul akhirah, karena ia takut akan akhirat. Akan siksa api neraka kalau kita tidak taat kepada Allah. Wa yarjuna dan mereka berharap rahmat Rabbih, rahmat dari Rabbnya, dari Tuhannya. Katakan, kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang mereka punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu? Orang yang enggak punya ilmu ya malam berlalu begitu saja. Waktunya habis dengan sia-sia main judi ini dan itu. Tapi orang yang beriman, orang yang punya ilmu, dia akan mempergunakan waktu-waktu malamnya dengan baca Quran, sholat, tahajud, dia mulai berdoa dan segalanya. Karena takut akan siksa Allah. Nabi itu ya, wah Masya Allah. Muhammad Rasulullah, dia yang sudah dijanjikan Allah jelas akan masuk surga. Tapi Allahu Akbar. Dia selalu beribadah. Sholat. sholat itu sampai kakinya bengkak-bengkak. Padahal sudah jaminan akan masuk surga. <laughs> Ya, itu Kita malahan enak-enak aja tidur. Nabi itu Masya Allah ya. E, istighfarnya aja ada beberapa riwayat. Ada yang menyatakan 72, ada yang menyatakan tidak kurang dari 100 kali beristighfar. Tentu beristighfar bukan hanya ucapan, tapi juga hatinya, juga perbuatannya. Masya Allah. Ini. Jadi orang yang punya ilmu, dia akan merasa takut, akan mempergunakan malam-malamnya dengan sujud. Dan berdiri salat malam, karena apa? Takut akan akhirat. Rasa takut ini didapat karena dengan ilmu. Itu kan ya. Itu. Ya, hanya saja Eh, orang-orang yang memiliki ilmu kan yang takut kepada Allah. Ini jelas ya eh, di ayat eh, di surah ke-35-nya kan tadi innama yahsyallah innama yahsyallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya sungguh hanyalah yahsyallah yang takut kepada Allah itu siapa? Min ibadihil ulama di antara hamba-hamba Allah, hamba-hambanya al ulama orang-orang yang memiliki ilmu. Yalah disebut ulama kan orang orang yang punya ilmu, gitu ya. ilmu kebenaran tapi ada ilmu kesesat. Orang yang pintar aja belajar tentang Islam ada para orientalis-orientalis itu kan. Tapi bukan untuk hidayah, bukan beramal. Ilmu hanya sebatas dia kajian aja. Kadang-kadang mereka me menguasai, belajar tentang ilmu keislaman, ingin menghancurkan Islam. Kemudian di surah ke-58. Ini sudah kelima delapan. Masya Allah tentang ilmu ini banyak sekali ya. Segini aja waktunya sudah mau habis lagi. Tapi tidak apa ya, ibu dan bapak teruskan kembali. E, belajar itu yang susahnya itu memulainya. Kalau sudah panas seperti ini tinggal teruskan. Makanya jangan berhenti ya. Hingga sholat zuha, hingga sholat zuhur. Apalagi ibu dan bapak sudah e, tidak bekerja, sudah pensiunan ya sudah enak di rumah, menikmati. Ah, masa-masa nah, kita yang ada ini jangan disia-siakan dengan hal-hal yang tidak berguna. Manfaatkan dengan penuh penuh hal-hal yang bermanfaat. Di ayat ke-11 surah ke-58 ya. Surah 58 surah Al-Mujadilah. Ada ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu إذا قيل لكم تفسحوا في بالمجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات Wallahu bima ta'maluna khabir. Ini ya, sering kita pas mau cari dalil adanya di mana ah, ini ini dia ya. ini eh, sering dipakai yarfa yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat ini ya ayyuhalladziina aamanu wahai orang-orang yang beriman idza qila lakum apabila dikatakan kepada kalian tahfasahu berlapang-lapanglah fil majalis di dalam majlis Fafsah, fafsahu maka lapangkanlah yafsah Yafsahillah. Yafsahillahu lakum. Maka Allah akan melapangkan kepada kalian. Jadi saat saat kita sebelum belajar kan kita suka berdoa ingin dilapangkan. Ingin dibukakan hati kita supaya bisa menerima apa yang dijelaskan oleh guru-guru kita. Agar apa yang disampaikan bisa masuk ke dalam hati tidak masuk ke telinga kanan, keluar telinga kiri kan banyak kan kayak telinga wajan gitu kan, tidak berbekas. Nah ini. Wa idza qila wa idza wa idza qila suzu dan apabila dikatakan suzu bangunlah kalian. Pansuzu maka bangunlah. Allah mengingatkan yarfa'illah Allah akan mengangkat alladzina orang-orang yang amanu mereka beriman minkum di antara kalian Walladina utul ilma darajat. Dan orang-orang yang mereka diberi ilmu. Pengetahuan darajat. Beberapa derajat. Wallah dan Allah bima dengan apa yang tak maluna kalian kerjakan. Khabir maha teliti. Ini. Wahai orang-orang yang beriman apabila dikatakan kepadamu. Berilah kelapangan di dalam majlis-majlis Maka lapangkanlah Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu. Dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah maha, maha teliti apa yang kamu kerjakan. Itu ya jelas eh, tentang posisi orang-orang yang memiliki ilmu. Ini, yarfa'illahu alladhina amanu minkum Walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Itu. Iyalah di mana-mana ya orang yang memiliki ilmu pasti dihargai baik secara manusia, di oleh manusia oleh Allah juga. Bahkan ibadahnya orang yang berilmu itu kan masya Allah derajatnya tinggi. Tidurnya orang yang berilmu lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Ibadah orang bodoh bisa saja ibadahnya salah nggak diterima. Bukan nggak diterima, bahkan disiksa. Bisa, ya bisa. Karena ibadahnya salah gitu ya. Harusnya menyembah Allah, dia menyembah selain Allah. Banyak, banyak kan. Dia mengakui Islam sebagai ah, why, jalan jalan kehidupannya ya, agamanya, din tatanannya, tapi dia masih menyembah hal-hal yang lain, masih meyakini hal-hal yang lain. Katanya akidahnya Islam, tapi dia masih datang ke gunung, masih merayakan hari-hari yang sebetulnya bukan dari Islam. Henten ya. Nah ini. Kemudian tentang ilmu dan cabang-cabangnya, ini poin yang kedua, ini Ibu miliki ya, Quran terjemah perkatanya. Saya ambilkan indeksnya dari Quran terjemah perkata uh, dari saya bukannya dari sebelah kiri halaman 9 tentang ilmu dan cabang-cabangnya di indeks Quran yang empat ciri juga ada juga. Yang kedua adalah celaan terhadap kebodohan dan orang-orang yang bodoh. Dicela oleh Allah. Coba kita lihat. Pertama di surah ketujuh. Nih, insya Allah. Ini ada beberapa SMS pahari. Saya jadi kayak orang pinter. Iya, insya Allah. Karena kan ilmu, ini ilmu Allah. Selama ini kita hanya baca Quran, gelak-gelik, ngelaguin tapi gak ngerti isinya. Ibadah, iya. Baca Quran juga harus dengan lagu. Zainul Quran di aswatikum. Hiasi bacaan Quran dengan suaramu yang indah. Tapi kan Quran bukan hanya untuk digelak-gelik saja. Tapi dipahami isinya. Tidak jelas dengan terjemah perkata. Tidak jelas dengan terjemah Departemen Agama. Kita lihat nanti tafsirnya. Sudah ya? Surah ketujuh ada di halaman 151. Surah Al-A'raf. Ini celaan terhadap kebodohan. Dan orang-orang yang bodoh. Gitu ya. Di surah ketujuh ada di ayat 199. Ini 199. Cepat ya kalau sudah tahu nomor surat, nyarinya cepat. Kalau nanti ibu dan bapak belum biasa, terbiasa kan kadang-kadang kita terbiasa pakai tulisan Arab. Nah, dengan terjemah perkata ini ada latennya. Belum bisa, belum biasa juga nanti pasti taklim Pak Hari gimana sih caranya untuk bisa mencari cepat nanti tak ajarin ya, tak tak tunjukin. Mudah kok cari caranya ya. Tapi walaupun mudah ada beberapa yang kesulitan. Jadi cari nomor surah, nomor surahnya, eh, cari ayatnya. Nanti kalau memang nggak jelas juga nanti ditalinya ditanyakan bagaimana caranya supaya cepat. Di surah ketujuh ayat 199. Nih. Surah ke-7 surah Al-A'raf ayat 199. Nih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim khudil afwa wa'mur bil urf wa'arid anil jahilin. Ya. Khudil afwa wa'mur bil bil urfi wa'arid anil jahilin. Khud ambillah berilah <laughs> al af maaf. Kasih maaf, wa'mur dan suruhlah bil ma'ruf dengan amal kebaikan. Itu jadi dakwah itu bukan hanya ngomong, tapi suruh dengan amal kebaikan. Sebelum kita nyuruh, kita berbuat baik dulu. Nah, ini kekurangan kita tuh jujur itu. Rasulullah itu berhasil karena sebelum ber, sebelum berucap beliau melaksanakan terlebih dahulu. Gitu. Sebelum sholat malam dia sudah biasa sholat malam sudah sampai bengkak-bengkak bahkan sholat tahajud untuk Nabi itu wajib kan itu. Berilah maaf, wa'mur dan suruhlah bil ma'ruf dengan amal kebaikan. Wa'arid dan berpalinglah anil jahilin dari orang-orang yang bodoh. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf. Serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Kan ada. Kun aliman. Kalau anda pinter, ngajar. Enggak pinter, muta'alim. Belajar. Enggak bisa ngajar, enggak bisa belajar. Paling tidak mustami, mendengar. Enggak mendengar, paling tidak pemerhati. Ya kan di radio seperti itu. Kalau punya ilmu silakan ngajar. Enggak punya ilmu, belajar. Nggak belajar paling tidak mendengar. Nggak mendengar paling tidak pemerhati. Kalau nggak ngajar juga nggak karena nggak ada ilmunya. Belajar juga nggak mau. Mendengar juga nggak mau. Pemerhati juga nggak mau. Itu kun jahil. Jahil. Maka ada orang itu bodoh. Orang bodoh itu tinggalkan. Kata Nabi kan begitu. Percuma capek ngomong sama orang yang bodoh. mah. Kita udah sampaikan, udah ini, udah itu. Dia tidak tidak peduli. Nah ini. Orang bodoh tinggalin aja. Begitu. Eh, bukan berarti kita tidak peduli kan. Kita sudah dakwah, sudah ngajak. Tapi dia tetap seperti itu. Capek deh gitu kan. Ya udahlah tinggalin aja. Kan kita sudah memberikan nasihat, memberikan wejangan dengan dengan penuh mawidatul hasanah. Eh, nasihat-nasihat yang baik, santun. Nah dia tetap aja seperti itu. Tetap dalam kebodohannya. Itu. Tinggal kita doakan ya Allah berikan taufik dan hidayah untuk dia. Mudah-mudahan ya Eh, dia diberikan tuh kan seringkali seperti itu. Setelah ada dan ya dia baru menyadari. Setelah diuji biasanya, dikasih musibah baru. Tapi ada juga orang dikasih musibah double. Wah ini bukan gejala alam. Tetap aja dia tidak mau berpikir. Padahal Allah menegur kita. Kemudian tentang celaan terhadap orang bodoh ini ada di halaman, di ayat. Di ayatnya, ayat 46, surah 11. Surah ke-11. Eh, habis waktunya surah 11. Tuh, surah ke-11 ayat 46. Tuh, 46. Ada kan? 45, 46 ada di halaman 227. Nih. Dialah Allah berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikat." Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang-orang yang bodoh ini. Eh, nanti dijelaskan ya lebih lanjut. Sayang waktunya habis. Ibu teruskan ya, ibu dan bapak teruskan. Enak kok belajar itu ya. Waktu yang ada buat eh, lebih bermanfaat. Karena sebaik-baik manusia adalah yang panjang usianya, banyak pula amalnya. Dan waktu yang kita ada adalah bermanfaat untuk kita dan sesama kita. Ada saran, ada kritik, silahkan ke 0812 828 7881. 0812 828 7881. Kalau tadi malam saya di masjid di Jalan Timah, ya, di Ciung sana. Hari ini saya sebentar siang nanti pada salat zuhur di PT Timah. E, hari Jumat seperti biasa taklim di Depok ya, jam 1, jam 13. Terima kasih untuk semuanya. Untuk murotalnya jangan lupa untuk besok bisa dipersiapkan hari Jumat Surah At-Taubah ayat 34 hingga 59. Surah ke-9 ya, Surah At-Taubah ayat 34 hingga 59 untuk murotalnya. Terima kasih atas kebersamaan pagi ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sorakoh. guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta, Bank Mandiri, Cabang Rawamangun, Bali Pustaka dengan nomor 006 007 007 007 7. Selain nomor rekening tersebut, bukan menjadi tanggung jawab Radio Kayu Manis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke kantor Radio Kayu Manis pada hari dan jam kerja. Jalan Pisangan Baru Timur, nomor 14A, Jakarta Timur. Telepon 8504908 dan 8507664 dengan Ibu Haja Astuti. RKS Radio Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi saudara Kembali kita jumpa untuk bingkisan hari ulang tahun Kesempatan hari ini hari Kamis tanggal 29 Januari 2009 Ya kita sama-sama di acara ini hingga pukul 7 Nanti saya Rido Ardiansa bersama Bung Andi Pranasta Selamat pagi dan selamat mengikuti sekali menjadi teman dekat Anda di hari bahagia ini Ya terutama untuk Anda yang merayakan hari ulang tahun Baik ulang tahun kelahiran atau ulang tahun perkawinan Nah terimalah satu hadiah khusus dari Bung Andi untuk Anda yang berbahagia Satu lagu sudah kita dengar untuk Anda yang berbahagia. Nah, sebentar selamat pagi dulu nih untuk Mbak Endang ada di Bintaro. Yang pagi ini mengucapkan selamat ulang tahun untuk Mbak Yeti di Tebet. Katanya selamat ulang tahun panjang umur dan bahagia bersama keluarga putra dan putri juga suami tentunya katanya. Oke, sel selamat bahagia dan mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki, sehat badannya. Kemudian juga selamat pagi untuk Ibu Prianto. Ini ada di uh, Pangkalan Jati ya. Yang hari ini cucu, hmm, cucu keduanya ulang tahun yang ketujuh. Hmm, kalau nggak salah namanya Adek Rino Andin, Anandika Putranto yang pasti wah udah sekolah ini <laughs> ya deh selamat ulang tahun panjang umur dan murah rezeki iya kemudian juga hmm, oke selamat ulang tahun tentunya yang hari ini sudah kirim SMS ada ini dari Budi dari Bude Adik Salsa